Roja Bandung 1476 kHz Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwata Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-17 ya. Kemarin tentang marah kan ya terakhir ya. Hah? Hah? 18 sudah? 18 sudah. Oh. Sekarang 19. Oh, Masya Allah. Hadis ke-19. <clears throat> Soalnya yang ngasih tahu katanya sampai 17. Mungkin yang ngasih tahu bolos sehari. <laughs> Al-hadithu tasi ashar, hadis yang ke-19. <clears throat> An Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqal, كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Ini kayaknya kurang ini ya, kurang jelas ya. Jelas nggak? Hah? Speakernya kenapa? Oh gitu. Ya kasihan di dalam kok, nggak jelas ini. Hah? <laughs> Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, "Ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah." Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Aku pernah berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya gulam, hai anak, ini u'allimuka kalimat. aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ifadillah, jaga Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah. Niscaya al kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja. Wa'lam, ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in annal ummata bahwasanya umat manusia law ijtama'at kalau mereka bersatu padu berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in untuk memberikan yang memberikan manfaat kepada kamu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu, yang telah Allah tuliskan untukmu. Wa ini jitama'u dan apabila mereka bersatu padu berkumpul ala an yadurruka bisyai'in untuk memberikan mudarat kepada kamu, untuk membahayakan kamu. Lam yadurruka, mereka tidak bisa membahayakan kamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf dan kertas sudah kering. Artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, Pak. Dan dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamaka. Jaga Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat kamu senang. Niscaya Allah akan mengenali kamu di saat kamu susah. Wa'lam annama akhfa'aka lam yakun liusibak. Ketahuilah sesuatu yang tidak akan menimpa kamu, tak mungkin menimpa kamu. Artinya sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah bahwa kamu tidak akan terkena, nggak bakalan menimpa kita. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka dan sesuatu yang telah Allah takdirkan menimpa kamu pasti tidak akan meleset dari kamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb dan bahwasanya jalan keluar itu ya bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra dan bahwasanya bersama kesulitan ya bahwasanya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Insyaallah ini hadis agung ya, akhi ya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas waktu itu umurnya ya mendekati apa namanya? balik disebut gulam dalam bahasa Arab itu gulam itu anak yang sudah mumayiz dan sebelum balik itu disebut dengan apa? gulam dalam bahasa Arab ya. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku ber pernah dibonceng oleh Rasulullah di atas keledai. Ini menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah SAW. Ya, di mana Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas yang masih kecil. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya gulam, hai anak, ini u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat." Ini menunjukkan, Pak, yaitu tentang pentingnya taklim untuk anak-anak. Ya. Anak-anak kecil itu betul-betul harus kita perhatikan. Di zaman sekarang ini Masya Allah. Ya anak-anak kecil ini Pak menjadi mangsa-mangsa empuk media itu Pak. Anak-anak kecil, anak SD, SMP, udah megang HP bayangkan. Kalau udah megang HP, ya pasti sibuk game, sibuk macam-macam lah. Ya. Bahkan media-media sosial itu ya kalau sudah dikenal oleh anak-anak sebesar itu aduh bisa merusak benar, Pak. Kerusakan yang luar biasa dahsyat. Makanya akal Islam azan ya Allah wa yakum sinilah penting kita untuk ya mengajak anak-anak muda itu. Ya anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak ya yang belum balik ya anak-anak SMP, anak SD, ayo kita ajari mereka. Ya. Apa-apa kita mulai dari baca Quran dulu. Ya, kita mulai dari ya apa namanya sesuatu yang mudah dulu. Yang Jelas kita khawatir, Pak, dengan keadaan di zaman sekarang ini Masya Allah ya dihancurkan oleh media sehancur-hancurnya. Kalau bukan kita-kita yang berusaha untuk menyelamatkan mereka siapa lagi? Ya. Kata Rasulullah, "Hai gulam, hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa itu ihfadillah, Jaga Allah. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Ya. Karena yang namanya hamba pasti butuh penjagaan Allah kan? Dan Allah nggak butuh kepada penjagaan hamba. Allah nggak butuh. Tapi yang dimaksud di sini kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, kata beliau, "Ai ihfaz awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu." Artinya, jaga perintah-perintahnya. Jaga larangan-larangannya. Jaga batasan-batasannya. Dan jaga keharaman-keharamannya. Nah ini jadi menjaga Allah itu dengan cara apa? Yang pertama menjaga perintahnya. Perintah Allah kita jaga. Perintah Allah banyak loh. Sholat, zakat, puasa, haji. Demikian pula perintah-perintah yang lain. Berbakti kepada orang tua. Banyak perintah-perintah yang kalau kita kumpulkan dalam sebuah buku pasti menjadi tebal tuh buku. Ya. Demikian pula larangan-larangan Allah jaga. Ya Allah melarang zina dengan berbagai macam pernak-perniknya. Demikian pula Allah melarang riba dengan berbagai macam ya warna-warninya. Allah melarang juga berbagai macam maksiat-maksiat. Jaga benar. Jangan sampai kita melanggar maksiat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jaga batasan-batasan Allah. Karena dalam setiap perkara itu ada batasannya ya dalam dalam ibadah pasti ada batasannya ya batasannya berupa apa tata cara berupa apa lagi Ten tempat berupa apa lagi waktu berupa apa lagi jumlah berupa apa lagi jenis berupa apa lagi sebab nah ini batasan-batasannya makanya akhirnya Rasulullah mengatakan, eh fadillah, jaga Allah, jaga perintah Allah. Sudah belum kita menjaga sholat? Betul-betul kita jaga sholat. Apa yang dimaksud dengan menjaga sholat? Ya, artinya kita jaga syaratnya, rukunnya, kekhusyuannya. Kita berusaha jaga supaya kita sholat di awal waktunya. Makanya akhwan Islam, jangan sampai kita masuk firman Allah, fawailul lil musallin neraka wail celaka buat orang yang sholat siapa yaitu alladzina an sholatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya kita tidak ingin seperti itu ya ikhwatul iman jaga coba perintah-perintah Rasul banyak loh ya penting kita kaji apa sih perintah Rasul untuk kepada kepada kita nih dalam masalah pakaian perintah Rasul apa aja oh ternyata Rasulullah memerintahkan kalau perpakaian itu akhi ya supaya apa? Hah? Islami. Jangan berpakaian itu ngikutin gaya barat gitu loh. Jangan berpakaian tuh ngikutin gaya preman. Ya, berpakaian tuh harus memperlihatkan keislaman dong. Kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan keislaman kita. Coba kita jaga. Apa sih yang Rasulullah perintahkan dalam tidur? Apa sih yang Rasulullah perintahkan dalam makan? Apa sih yang Rasulullah perintahkan di dalam berbicara kita? Apa sih yang Rasulullah perintahkan dalam mata kita? Allah berfirman wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jaga. Ya. Jangan sampai mata kita jelalatan ya, akhi. Nah, ini yang dimaksud dengan menjaga. Nah, silakan maju lagi, maju lagi, maju lagi. Maju lagi, Pak. Terus ada yang bertanya, Ustadz di sini kan masjidnya kecil, jamaahnya udah keluber, kenapa nggak pindah aja? Saya bilang, saya emang nggak suka masjid gede, Pak. Suaranya itu menggema kemana-mana capek. Iya. Yeah enakan di sini suasananya juga ngelober-lober nggak apa-apalah <laughs> kita lanjutkan ya akal Islam eh tadi sampai mana ya sampai mana ya ini menjaga Allah Eh fadillah jagalah Allah Yahfadka niscaya Allah akan menjaga kamu. Artinya kalau kamu menjaga perintah Allah, kalau kamu menjaga larangan Allah, kalau kamu menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan jaga kamu. Dijaga apanya? Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, dijaga harta kita. Dijaga anak istri kita. Dijaga keturunan kita. Dijaga badan kita. Dijaga dunia dan akhirat kita Demikian pula dijaga agama kita. Bahkan dijaga ketika kita sakaratul maut. Agar kita wafat di atas husnul khotimah. Insya Allah. Jadi kalau kita ingin dijaga, jaga Allah. Kalau kita tidak menjaga Allah, Allah tidak jaga kita. Orang yang melalaikan sholat, Allah bagaimana Allah akan menjaga kita, Pak? Makanya ya akal Islam, a'azani Allah wa siapapun yang ingin wafatnya husnul khotimah. Siapa sih di antara kita yang ingin wafatnya su'ul khotimah? Naudzubillah ya. Jangan sampai kita ini ya meninggal pas kita sedang makan riba. Waduh, ngeri banget tuh Pak. Kata Rasulullah satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Mengerikan riba itu. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia pas kita ria lagi. Kita lagi sholat, sholat. Ria tapinya, eh meninggal lagi sholat. Orang sih bilang, wih Masya Allah, meninggalnya dalam keadaan sholat ya bagus ya. Kan nggak tahu Allah lah mungkin dia ria, tahu-tahu su'ul khatimah. Na'udzubillah, sallallahu salamat wal afiyah. Makanya yang akan Islam, siapa yang ingin wafat kita di atas itu, berarti kita pun juga harus membiasakan kebaikan. Menjaga ya agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, seseorang itu biasanya akan wafat di atas kebiasaannya. Maka kita biasakan coba Pak, jaga sholat, jaga puasa, jaga zakat, jaga zikir. Jangan sampai kita akhirnya tidak menjaga diri kita sendiri gitu loh. Tapi kan untuk menjaga agama Allah ini nggak mudah. Untuk menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga apa? Ya, batasan-batasan Allah nggak mudah. Membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan apa? Membutuhkan perjuangan. Ya, memang nggak mudah. Karena karena memang Rasulullah SAW mengatakan apa? Hufatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat buat jiwa, berat sudah. Wahufatin nar syahwat. sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Makanya buat masuk neraka gampang. Mudah. Buat masuk surga mudah sih sebetulnya. Asal mau berjuang aja. Ya. Kita harus berjuang untuk menjaga sholat. Kita harus berjuang untuk meninggalkan maksiat. Kita harus berjuang untuk menjaga batasan-batasan Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Al Imran, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam sabirin Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga sementara belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjuang dan siapa yang bersabar? Tuh. Allah mengatakan kalian jangan mengira dulu ya pengen masuk surga ya. Sementara Allah belum tahu kamu itu bersungguh-sungguh nggak ya meniti jalan surga kamu mau sabar nggak untuk meniti jalan surga karena masalahnya kan ketika meniti jalan surga ini waduh rintangannya berat pak rintangannya dari dalam dari luar dari luar setan setan jin dan setan manusia itu kerjasama tuh iblis bala tentaranya belum lagi setan-setan manusia yang menghalang-halangi jari jalan Allah Subhanahu wa taala Masya Allah. Belum lagi musuh dari dalam. Hawa nafsu. Syahwat. Makanya subhanallah ya akhul Islam. Untuk meniti jalan surga itu ternyata wah Masya Allah. Butuh kepada kekuatan, kesabaran yang luar biasa. Iya. Maka siapa yang mau dan diberikan kekuatan untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah ia bersifat sabar. Sabar apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar juga menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidupnya. Karena yang namanya orang beriman tuh Pak, nggak mungkin nggak diuji, nggak mungkin. Ya, Allah sendiri yang mengatakan begitu. Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Alif Lam Mim apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji ya apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji Gak mungkin pasti diuji Allah berfirman waqad walaqad fatanna alladziina min qablihim sungguh kami akan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Hmm. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Bukan hmm. ketika seseorang berkata ya Allah, aku taubat sama engkau ya Allah, mau, mau balik mau hijrah hmm. Eh ternyata Allah uji ketika mau hijrah dikasih apa? Kesusahan, kesulitan, ujian. Ketika mau hijrah dikasih penyakit. Ketika mau hijrah ada aja rintangan-rintangannya. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah ingin tahu, benar nggak nih, jujur nggak mau hijrah? Kalau memang dia jujur, Allah jujur kepada dia. Tapi kalau nggak jujur, mundur. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Maka disinilah ya akhwat Islam. Iya. Ternyata untuk menjaga agama Allah ini membutuhkan apa? Kesabaran dan kesungguhan. Harus sungguh-sungguh kita ini, Pak. Iya. Kalau antum ingin punya nilai besar di sekolah, ya, kuliah, kalau nggak sungguh-sungguh belajar, nilainya jeblok. Nggak mungkin, saya sih nggak perlu belajar atau nilainya gede, nggak mungkin. Iya. Kalau itu di dunia, orang yang ingin sukses dalam kehidupan dunia, dia harus sungguh-sungguh mencari dunia. Orang-orang kaya yang kaya raya itu, Pak, emangnya mereka nggak banting tulang cari duit? Banting tulang cari duit. Akhirnya mereka bisa mendapatkan kenikmatan dan kesuksesan di dunia. Kita ingin sukses di akhirat, pengen masuk surga, harus banting tulang dong ya banting tulang nggak apa-apalah sholat tahajud bangun lagi enak-enaknya ya Allah masya Allah udah dingin ya kesurnya empuk istrinya cantik masya Allah ini mau bangun rasanya berat banget gitu kan ah udahlah tinggalin kecil itu di sisi Allah nanti di hari akhirat lebih baik iya sabar untuk men, untuk apa bermunajat kepada Allah di waktu malam. Nah, ini ya akhi. Maka kata Rasulullah, eh fadillah. Jagalah Allah. Yahfadka. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Iya. Allah akan jaga harta kita kalau kita menjaga Allah dalam harta kita. Bagaimana? Dizakatin. Dikeluarkan sedekahnya dikeluarkan infaknya. Orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan zakatnya, itu Allah akan jaga ya hartanya. Insya Allah. Pasti Allah akan jaga itu. Sebaliknya orang yang koret, medit, nggak bakalan dijaga hartanya, Pak. Makanya ya kata Rasulullah setiap paginya ada dua malaikat yang turun ke bumi. Yang satu berucap, "Ya Allah, gantilah orang yang berinfak." Yang kedua berkata, Ya Allah, binasakan harta orang yang kikir itu. Nah, ya akal Islam. Siapa yang ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada badannya? Ya. Siapa yang ingin dijaga badannya, jagalah Allah pada badan kita. Jaga mata kita jangan sampai suka jelalatan sana sini. Ya, jaga badan kita dari perbuatan maksiat Iya. Makanya dahulu ada seorang salafus soleh ya akhi ya. Ketika umur 90 tahun badannya masih tegar, tegap. Iya, dia berkata, waktu muda saya jaga badan saya dari berbuat maksiat. Setelah saya tua, Allah jaga badan saya. Tapi bukan berarti orang yang sakit-sakitan banyak maksiatnya, Pak. Belum tentu juga. <laughs> Iya, Bisa jadi, ya Allah ingin mengangkat derajat dia. Ya Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Ihfadillah, jaga Allah. Tajidhu tujahaka, niscaya kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Artinya Allah akan selalu membantumu, memberikan kamu taufik. Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu. Pasti orang yang selalu menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, Pasti Allah akan bantu, Allah bela, pasti itu. Gak mungkin Allah, Allah sia-siakan, gak mungkin, Pak. Iya, orang yang bertakwa sudah Allah jamin rezekinya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah, mudah. Kenapa? Karena dia menjaga agama Allah. Dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, Iza sa'alta fas'alillah. Fas'alillah. Hai anak, kalau kamu minta, minta kepada Allah. Subhanallah. Bayangkan nih, akhi. Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas ya, yang masih kecil supaya jangan punya jiwa peminta-minta. Ya. Jangan kita itu punya jiwa minta-minta pengen dibantu, pengen jangan. Kalau kita kan terkadang suka begitu, Pak. Ya. Habis gajian ya. Ya. Terus kita minta apa coba? Traktir kita dong. Tuh kan minta. Emang gak minta itu? Minta itu, Pak. Iya. Mau umroh ya? Ya. Kalau teman mau umroh biasanya kamu minta apa? Hah? minta doa aja. Kalau minta didoakan nggak apa-apa, alhamdulillah pak. Tapi kalau minta dibeliin kurma, <laughs> dibeliin ini, aduh jangan, jangan. Rasulullah bersabda kata Ibnu kepada Ibnu Abbas, saal tafas alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Iya. Minta kepada manusia kata para ulama dalam perkara yang manusia mampu memberikannya boleh sebetulnya tapi tercela. Iya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bersabda kepada Qabisah. Kata Rasulullah, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu li ahadi salas illa li ahadi salasa." Hai Qabisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang. Yang pertama rajulun tahammala hamala, seseorang yang menanggung kerugian akibat mendamaikan dua kabilah yang berperang. Dia boleh minta. Yang kedua, kata Rasulullah, seseorang yang ludes bangkrut sampai ludes hartanya. Boleh minta-minta. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang sangat fakir dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya, dia memang fakir. Maka silakan minta-minta. Wa masiwa dzalika ya qabisah. Adapun selain itu hai qabisah, fasuhtun yakulu sahibuha suhta. Maka itu makanan haram yang dimakan oleh pelakunya. Tuh lihat. Jadi kalau kita minta jadi haram buat kita, Kalau kita bukan tidak berhak untuk min minta. Ya, tapi yang dimaksud minta di sini kata para ulama minta untuk diri sendiri maksudnya. Adapun minta buat teman kita nggak masalah. Antum datang ke orang kaya, Pak, ada teman kita lagi susah hidupnya, ya bantu dia, nggak apa-apa. Itu termasuk menunjukkan orang lain kepada keba kebaikan. Atau misalnya bapak ya lagi bangun masjid, datang ke orang kaya, pak ini ada pembangunan masjid, mau bantu nggak? Ini termasuk minta-minta boleh nggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan bukan buat keuntungan pribadi, bukan. Ya kecuali kalau di Indonesia ini terkadang ada kebiasaan gitu pak. Siapa yang dapat duit dapat 10%. persen. Haram tuh. Ya. Ini kan dari saya dapatnya, saya dapat 10% persen dong. Bu, ini haram, Pak. Ya, karena itu memakan harta sedekah namanya. Ikhwata Islam. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Nabi Musa pernah ya Beliau lari dari Mesir. Kemudian beliau sampai di sebuah tempat yang bernama Madian. Kemudian Nabi Musa melihat di situ orang-orang sedang mengambil apa? air dengan ember-ember. Dan terlihat oleh Nabi Musa ada dua orang wanita di belakang. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Kenapa? Makhot bukuma? Kenapa kalian berdua di sini? Gak ngambil?" Ya. Kata wanita itu kami tidak bisa mengambil air kecuali setelah para laki-laki selesai. Hmm. Makanya Nabi Musa mengambil ember dua wanita itu diambil oleh Nabi Musa. Ya, diberikan. Setelah itu Nabi Musa pun duduklah di bawah sebuah pohon dalam keadaan beliau lapar. Ya. Apa kata Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, Aku butuh sekali kepada rezeki yang engkau turunkan kepadaku. Artinya Nabi Musa minta makan sama Allah. Sampai ketika lapar lah, minta apa begitu, Nabi Musa tetap mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian apa yang terjadi? Datanglah wanita tersebut ya, sambil malu-malu dan berkata, "Ayahku memanggil engkau untuk memberikan upah Ya, akhirnya Nabi Musa pun pergilah bertemu. Eh malah dikawinin sama ya, sama salah satu wanita tersebut. Masya Allah. Inilah ya kita tawakal yang luar biasa ini ya. Dia minta, ya minta kepada Allah. Bukan cuma minta, usaha dong. Ya. Yang jelas seorang muslim itu jangan sampai punya jiwa apa? meminta minta Seorang muslim tuh nggak boleh punya jiwa tangan di bawah, Pak. Nggak boleh. Makanya kalau kita melihat di jalan-jalan kok banyak peminta-minta orang Islam. Saya yakin itu orang Islam yang nggak paham. Kalau dia paham, Islam mengharamkan dia nggak berani. Orang yang minta-minta itu kata Rasulullah pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan wajahnya tidak ada apa dagingnya sama sekali akibat perbuatan dosa mereka itu. Maka ya akhi, seorang muslim dia harus bisa berdikari. Seorang muslim ya, jangan punya sifat menggantungkan hidupnya kepada orang lain, tapi gantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya dalam Islam tuh Pak, nggak ada istilah pengangguran, Pak. Kamu kerja di mana? Nganggur. Ih, Kok nganggur? Terus nganggur ngapain aja? Yang nggak ada kerjaan di rumah aja. Bukan seperti Islam nggak pernah ngajarin begitu. Kalau kamu nggak, yang namanya kerja itu nggak harus di kantor. Yang namanya kerja itu nggak harus di pabrik. Ya, nggak perlu kita punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Ya nggak? Iya. Kerja apa kek? Jualan bakso kek? Jualan apa? kayu bakar kek, terserah. Yang jelas pengangguran dalam Islam tuh tidak ada dalam Islam pengangguran, Pak. Kalau orang yang pemuda yang faham tentang Islam tidak bakalan nganggur. Apain saya di rumah terus? Cuma melamun sana, melamun sini, ngayal sana, ngayal sini. Mendingan saya bekerja dah. Pergi ke pasar jadi kuli. Gak apa-apa, saya kumpulin dikit-dikit buat modal lumayan. Ya udah ada modal buat usaha Iya. Nyari kaleng-kaleng bekas nggak apa-apa, kumpul-kumpulin, jual, lumayan dikumpulin dikit-dikit. Iya, masya Allah ya akal Islam. Saya punya teman pak, dia sekarang ini udah jadi kaya raya banget. Dia bilang dulu saya waktu hidupnya, aduh susah banget Ustaz. Iya, susah banget. Dimulai dari jualan sate, ya, teh sate gitu kan sampai lecet-lecet saya di sini Ustaz. Aduh. <laughs> Iya, tapi karena dia terus tabah, sabar, berusaha sungguh-sungguh. Wah, sekarang mah enak hidupnya. Iya. Tapi kan butuh waktu. Saya waktu ke, ke Malang juga ketemu sama teman 2015 tahun baru nggak baru ketemu. Oh rupanya rupanya kamu di Malang ya. Oh iya saat alhamdulillah. Saat Ana mau ngajak antum ke warung bubur Ana. <laughs> Wah boleh deh. Ternyata bubur, warung buburnya mewah, Pak. Cuma jagang bubur aja, Masya Allah dua tingkat. Ya, pas makan buburnya, ih enak banget, Masya Allah. Akhirnya dia cerita, Ustad, saya berhasil ini setelah 15 tahun. Di awal saya tuh pakai gerobak di pinggir jalan, Ustad, nggak laku. Iya. Bahkan saya terkadang bingung gimana ini. Duit sudah mulai habis. Tapi setiap kegagalan saya pelajari, terus kenapa ya orang kok makannya nggak habis dirasain sama dia? Ada yang kurang kali ini. Perbaiki, diperbaiki. Jatuh bangun, jatuh bangun. Iya. Sampai-sampai rumah saya saya jual, Ustaz. Sampai istri saya pun meninggal. Iya. Alhamdulillah sekarang mah omzetnya 2M dari jualan bubur. Ya itulah Masya Allah ya akhul Islam. Itu seorang muslim Masya Allah. Tegar. Ya, walaupun saya yang bilang yang bicara ini belum tentu tegar gitu. <laughs> ya. Tapi <laughs> ini berbagi cerita Pak. Saya saya salut banget sama orang-orang kayak gitu gitu loh. Artinya kegagalan demi kegagalan yang dia rasakan tuh tidak membuat dia mundur, tetap maju, terus maju. Sampai dia cerita ke saya, Ustadz sampai saya pernah ya mengalami suatu masa saya suudon sama Allah. Iya. Kok saya udah berusaha begini kok Allah belum belum juga ngasih saya ya rezeki. Apa Allah nggak sayang sama saya? Kata dia begitu pak, masya Allah. Tapi karena kesabaran dia, alhamdulillah akhirnya ya setelah itu Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Nah itulah Pak. Kalau memang seorang muslim itu benar-benar jujur sama Allah, minta. Taknya minta kepada Allah, dia nggak gantungkan kehidupnya kepada orang lain. Saya seorang muslim, saya punya harga diri. Saya tidak mau menggantungkan hidup saya kepada orang lain. Iya. Saya harus berusaha. Nah ini akhwal Islam. Idza sa'alta fas fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Karena Allah sekuat-kuatnya Pak, ya yang bisa menolong kita, Pak. Sehebat apapun musuh kita, kalau kita mintanya kepada Allah, mudah bagi Allah untuk melindungi kita. Iya. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu tidak ada yang bisa menolak, ya, Adab Allah tidak akan ada yang bisa menolak. Wa sta'anta fasta'in billah. Kemudian beliau berkata, "Wa'lam, ketahuilah hai anak, bahwasanya kalaulah umat manusia ini semuanya bersatu padu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu. Dan kalaulah mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan bahaya kepada kamu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kamu. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Pena telah diangkat, kertas sudah kering. Maksudnya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Subhanallah, lihat Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas supaya yakin kepada apa? Takdir. Iya. Ustadz beriman kepada takdir apa tidak membuat kita mundur ya? Kata siapa? Justru beriman kepada takdir itu membuat kita maju. Kalau ada orang bilang beriman kepada takdir membuat mundur, saya yakin karena dia belum paham bagaimana cara beriman kepada takdir. Dia kira yang namanya beriman kepada takdir itu ya udah terserah takdir. Salah ya kalau kayak gitu pasti mundur. Pasti mundur. Beriman kepada takdir itu justru Pak membuat kita semangat untuk mencari takdir yang baik. Ya. Makanya kan pernah saya sampaikan di hadis yang nomor dua itu. Kisah Umar menangkap seorang pencuri. Ketika hendak dipotong tangannya, apa kata si pencuri Pak? Tadlu Umar. Bukannya saya mencuri dengan takdir Allah. Kan lu udah takdir. Iya, kok saya dipotong? Apa jawab Umar? Ya, betul. Dan aku pun akan memotong tanganmu dengan takdir. Kenapa? Iya. Masya Allah. Artinya, ya, kamu mencuri memang betul dengan takdir. Akan tetapi, mencurinya kamu itu kan sudah kamu tahu bahwa itu tidak boleh. Dan sekarang saya akan memotong tanganmu pun juga dengan takdir. Kenapa? Maka dari itulah Pak, ketika seseorang beriman kepada takdir, menyebabkan kita mengambil sebab-sebab untuk datangnya tak takdir yang baik. Kalau antum lapar, cari makan nggak? Cari makan. Antum bilang nggak? Gampang. Kalau Allah sudah takdirkan kenyang, kenyang. Nggak mungkin kan? Saya yakin yang berkata itu cuma orang gila, Pak. Orang berakal nggak mungkin begitu. Kamu lapar. Oh ya udah, cari makan sana. Setelah kenyang, takdir kan? Takdir. Jadi kewajiban kita mencari takdir. Iya. Pengen dapat duit, kerja, cari duit sono. Kan Allah, Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita bekerja, ya nggak? Kan? Bekerja, setelah bekerja dapat duit takdir, Alhamdulillah. Makanya dari itulah Pak, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan takdir. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari takdir. Cari takdir dengan doa, dengan usaha, gitu kan? Ya. Kalau antum pengen dapat jodoh yang baik, yang solehat, cari yang benar. Ya, dengan cara yang benar, yang syar'i. Ikhwata Islam. Nah ini, ya. Maka dari itulah di sini kata Ibnu kata Rasulullah, kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk membahayakan kamu, kalau Allah tidak takdirkan nggak bakalan bisa. Dan kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, kalau Allah takdirkan, belum takdirkan nggak bisa. Iya. Maka dari itu, hai anak, kamu nggak usah khawatir, tenang aja. Iya. Kalau Allah belum takdirkan mati, nggak bakal mati, Pak. Kadang ada orang mau naik pesawat ketakutan. Kenapa? Takut jatuh. Eh, kalaupun jatuh, kalau takdirkan belum mati, nggak bakal mati deh. Ya enggak Pak? Iya. Iya. Yang namanya kematian harta orang, ya saya nggak mau naik pesawat, ah, takut jatuh. Tahu-tahu naik mobil, tabrakan, <laughs> mati-mati juga. <laughs> Iya. ya kematian sudah takdirkan oleh Allah ya udahlah. Iya. Kadang ada orang begitu Pak. Kenapa dia seperti seperti itu? Karena kurang yakin akan apa? Takdir. Kalau orang yang yakin kepada takdir, tegar. Ya. Orang yang percaya kepada takdir, dia akan sabar, masya Allah. Dia akan kuat-kuat berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan ada orang yang ketika berpegang kepada agama Allah takut takut gini, takut gitu, takut gini. Nanti kalau pakai saya saya pakai jenggot takut nggak diterima kerja. Iya. Emang terkadang ada juga sih kenyataan, Pak. Ya saya punya teman, dia berjenggot, udah ngaji, alhamdulillah. Utamanya dia di PHK, dia ngajukan ke berbagai macam perusahaan, sampai 100 lebih perusahaan ditolak gara-gara nih. Gara-gara apa? Jenggot. Iya. Padahal pengalaman kerjanya bagus. Skillnya bagus. Nggak ada yang kurang sebetulnya. Tapi ditolak gara-gara apa? Jenggot. Wah, Masya Allah. Sementara dia punya anak, dia punya istri. Aduh, gimana ini? Ya. Usaha lagi, masukin ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sana, ke sini. Ditolak terus, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai kepada derajat mau habis kesabarannya. Sampai dia bilang cerita ke saya, saya sudah hampir bakar nih jenggot saya Ustadz. Maksudnya dicukur gitu. Ya. Daripada anak saya kelaparan, istri saya. Tapi subhanallah Pak, ketika sudah ada niat seperti itu, tiba-tiba Allah berikan jalan keluar. Tiba-tiba ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak dengar ente lagi pengangguran ya? Iya, belum dapat kerja nih. Ya. Udah udah ente datang sini, sini. Iya. Langsung diterima hari itu juga kerja. Tapi maaf, gajinya cuma 300 ribu per bulan. Tapi bilang, ah nggak apa-apalah. Yang penting saya punya kerjaan dulu. Tapi dia profesional. Ya, baru berapa tiga bulan naik gajinya 800 ribu. Baru berapa bulan naik lagi, naik lagi. Karena apa? Skillnya yang bagus, profesional. Sekarang enak setelah kesabaran. Masya Allah. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Fi riwayatin ghairi Tirmidzi dan dalam dan dalam dan dalam riwayat selain Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Eh fadillah tajitu amamaka." Jaga Allah, kamu akan dapatkan Allah berada di hadapan kamu. Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat kamu masih senang. Nih, ketika kita sedang senang nih, ketika sekarang kita sedang aman, kenali Allah deh. Sekarang alhamdulillah, ya. Saya alhamdulillah masih bisa makan, Ustadz, masih diberikan kesenangan, kenikmatan, bisa makan, bisa minum, diberikan oleh Allah keamanan. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini, Pak, banyak-banyak ingat Allah. Kenapa kata Rasulullah niscaya Allah akan ingat kamu di saat kamu susah. Ini enggak. Di saat senang apa Pak? Hah? Di saat senang lupa sama Allah. Di saat susah baru kembali sama Allah. Merengek-rengek berdoa sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Lah kamu dulu waktu senang kemana? Iya. Pernah ada seorang, mungkin saya pernah cerita di sini Pak. Ada seorang wanita datang ke saya ibu-ibu nangis. Bu, kok datang ke rumah saya nangis ngapain? Saya mau curhat Ustaz. Kenapa Bu? Saya dulu hidup saya enak Ustaz. Rumah saya gedong. Mobil saya tiga. BMW. Ya. Tapi entah kenapa keadaan kondisi perekonomian saya semakin susah, susah, susah, susah Akhirnya saya kami jual mobil satu persatu, kami jual rumah satu persatu. Saya terus minta sama Allah, minta, minta. Lima hari yang lalu Ustadz, saya berdoa begini sama Allah, ya Allah, kalau dalam tiga hari ini nggak dikabulin, saya nggak mau sholat. Dan saya sudah dua hari ini nggak sholat, Ustaz. Buduh, kata saya. Ibu hebat bener ngancam Allah, Bu, kata saya. Bener bu, ini, ini apa kisah bener ini nyata. Saya bukan lagi dongeng. Ya. Saya tanya ke si bu, sekarang sama saya, saya mau tanya sama ibu. Dulu waktu ibu senang, sholat nggak? Enggak. Pakai jilbab nggak? Enggak. Aduh, makanya dulu waktu senang kenapa nggak ingat sama Allah? Dulu waktu ibu sedang senang, lupa sama Allah. Seketika sedang susah, baru ngerengek-rengek sama Allah. Allah nggak kenal sama ibu. Ya. Kata Al Hasan Al Basri, ya, orang yang tidak pernah mengenal Allah di saat senangnya, Pak. Kemudian di saat susahnya baru dia mengenal Allah, malaikat akan berkata, "Suara siapa ini nggak dikenal?" Ya, baru sekarang kedengaran. Makanya ya akal Islam. Kewajiban kita sekarang nih, sekarang. Kembali sama Allah. Sekarang kita lagi senang, Alhamdulillah. Enak, damai, nikmat. Ya, ingat Allah, kenali Allah. Banyak-banyak mengkaji Al-Quran dan hadis. Banyak-banyak beribadah. Insya Allah, kalau ternyata qadarullah kita dikasih kesulitan, Allah ingat kita. Allah ingat insya Allah. Iya. Maka Rasulullah sabda, Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ya. Kenali Allah di saat kamu senang. Allah akan kenali kamu di saat kamu apa? Susah. Wa'lam ma akhta'aka lam yakun yusibak. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Ketahuilah oleh kamu, hai anak. Sesuatu yang tidak Allah takdirkan, eh, sesuatu yang tidak Allah takdirkan menimpa kamu, tidak akan pernah mengenai kamu. Iya. Kalau antum bergaul sama orang yang kena penyakit TBC, TBC-nya udah parah lagi. Kalau Allah belum takdirkan kena, yang nggak bakalan kena, Pak. Saya pernah berobat paru-paru ke dokter paru-paru. Profesor. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Bapak per, sering nggak Pak apa menangani pasien-pasien yang paru-parunya udah hancur gitu Pak, TBC-nya udah payah. uh, sering kata dia. Bahkan paru-parunya sampai bolong. Bapak nggak pakai masker? Ya enggak lah. Kok Bapak nggak kena? Ya, tawakal sama Allah. Masya Allah. Saya bilang, saya semakin yakin sama sabda Rasulullah. Kalau tidak ada penyakit yang menular. Sebab kalau penyakit kalau penyakit itu menular, pasti yang paling pertama kali kena bapak kata saya. Loh, buktinya ada orang yang apa ketularan itu dengan izin dari Allah. Yang menularkan pertama kali siapa? Allah kan? Allah. Tapi kan ada hadis kita disuruh untuk lari dari orang yang terkena penyakit ya kusta. Kata para ulama kita disuruh lari itu supaya kita tidak punya keyakinan. Gara-gara dia saya dapat penyakit. Padahal penyakit itu semuanya dari siapa? Allah. Makanya salah benar Pak. Bapak bilang begini, aduh saya pilek gara-gara dia tuh ketularan. Gak boleh itu. Ya. Kita wajib berkata, saya pilek semua dengan takdir Allah. Ya, sudah takdir Allah gimana lagi? Gak bakalan kemana-mana. Iya. Kalau Allah belum takdirkan buat kamu, walaupun kamu berusaha sekuat tenaga, gak bakalan dapat. Kadang ada seorang pemuda, uh jatuh cintrong sama awewe. Iya ya berusaha pengen dapetin ternyata Allah di lahul mahfud tidak tulis sebagai jodohnya nggak bakalan dapat pak saya waktu SMP dulu ya pacaran ada siapa teman saya pacaran bukan saya teman iya setelah saya lulus SMA masih pacaran aja sama dia setelah saya pesan apa kuliah masih pacaran aja. Ente kok pacaran sama dia terus? Ya, gak bosan-bosan. Eh, apa yang terjadi? Rupanya putus. nggak jadi jodoh. Tuh kan, kata saya. Dosanya udah pasti, jodohnya belum tentu. Iya. Kalau Allah belum, kalau Allah tidak takdirkan jodoh, dia nggak bakalan jadi do, jodoh, ya akhi. Kalau Allah takdirkan jodoh kamu, bakalan ketemu. Walaupun dia pergi ke ujung dunia sana, ketemu juga. Pasti ada sebab-sebabnya, ya kan? Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam. Maka dari itulah kita wajib imani ini. Bahwa sesuatu yang tidak akan menimpa kita dan Allah tidak takdirkan menimpa kita, tidak akan menimpa kita dan sesuatu yang Allah takdirkan menimpa kita, walaupun kita lari, pasti akan menimpa kita. Dia pasti akan mencari kita. Iya. Maka dari itulah ya akhwan Islam. Ini kewajiban kita ini yakin ini kepada takdir. Semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah itu apabila disertai dengan kesabaran. Jadi kalau kita sabar, pasti Allah toh tolong. Tapi payah pak. Yang namanya kata sabar itu paling nggak disukai orang. Iya. Beberapa pertemuan yang lalu saya pernah cerita ada ibu-ibu curhat. Sudah setengah jam curhat, jawaban saya cuma satu. Sabar ya bu. Apa kata ibu ini bu? Ustaz, apa nggak ada ucapan yang lain? Saya udah nanya sama dua ustadz, jawabannya sama. Sabar. Apa nggak ada yang lain katanya? La ilaha illallah bu, bu. Emang kalau sabar tidak akan memberikan solusi ya? Ibu nggak yakin sama firman Allah, Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya ya, Allah bersama orang yang sabar. Iya. Subhanallah. Saya pernah cerita, Pak. Apa saya pernah ceramah ya tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Setelah ceramah ada pemuda preman ya, rambutnya panjang, serem. Saat sampai kapan kita sabar? Wah. Wow. Ya ngomong preman, pantesan aja gitu kan. Sampai kapan kita akan sabar terus? Subhanallah, Rasulullah SAW bersabda, Fasbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah kalian sampai bertemu denganku di telaga haud. Tuh, kata Rasulullah. Sabarnya sampai ketemu nanti di telaga haud, Pak. Wuh, Masya Allah. Jadi sabar itu enggak, tidak tidak bisa dikatakan ada batasnya. Salah kalau orang berkata, sabar kan ada batasnya. Salah. Maka kalau ada orang berkata, kesabaran saya sudah mulai habis. Itu artinya nggak sabaran ente. Iya. <laughs> Iya. Kalau sabar nggak bakalan bilang begitu. Maka dari itulah ya akal Islam kita disuruh oleh Allah untuk melatih kesabaran. Dengan puasa dilatih kesabarannya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita melatih kesabaran. Disuruh sabar ya untuk menaati Allah, perintah-perintahnya sabar, masya Allah. Nah ini terkadang Pak maaf maaf aja Pak, ya saya sering suka ada orang ngomong begini, nggak cukup sabar, nggak cukup sabar. Lah terus harus bagaimana dong? Ya kita harus punya aksi dong. Jadi menurut kamu sabar itu diam? Salah besar. Sabar itu bukan diam, Pak. Iya. Diam itu kalau sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi, baru diam. Gimana lagi? Tapi selama kita masih punya kemampuan sesuai kemampuan kita, selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, silahkan lakukan. Selama sesuai dengan syari syariat. Iya. Sekarang antum cari nafkah. Harus sabar dong. Apa sabar berarti tidak cari nafkah? Enggak. Tetap cari nafkah. Berbagai macam usaha. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Tetap cari rezeki yang halal. Insya Allah dengan kesabaran Allah bantu kamu. Bismillah. Makanya subhanallah ya Allah Islam. Sabar itu pahit pak. Pahit. Tapi hasilnya lebih manis dari madu. Ya. Makanya akal Islam ketika Allah menceritakan tentang kisah Banu Israel bersama Fir'aun. Dalam surat Al-A'raf itu, Pak. Apa kata Fir'aun? uqatti'an apa kata Fir'aun? Ya. Apa dalam surat Al-A'raf itu, subhanallah, Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf itu, sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, Allah berfirman begini. Kata Fir'aun, Qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kita akan bunuhi anak-anak laki-laki mereka. Dan kita akan biarkan hidup anak-anak wanita mereka setahun. Setelah itu akan dibunuhi juga. Karena kita punya kekuasaan atas mereka. Fir'aun, Pak, merasa dirinya hebat. Melihat itu Nabi Musa berkata, Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Berkatalah Musa kepada kaumnya, sabarlah. Iya, mintalah tolong hanya kepada Allah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah yang akan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan kebaikan yang, akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Lihat Pak. Di saat seperti itu Nabi Musa berkata apa? Sabar. Mungkin kalau Nabi Musa berkata kepada antum begitu. Sabar. Apa kata antum? Masa cuma sabar doang Musa? Enak aja, ndak bisa. <laughs> Musibah, Pak. Banu Israel pun begitu juga. Apa kata Banu Israel? Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di majitana. Hai Musa, kami ini sudah disakiti sebelum kamu datang dan setelah kamu datang. Tuh lihat. Banu Israel nggak terima dengan ucapan Nabi Musa apa? Suruh sabar. Maka Nabi Musa berkata, Ya asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Allah pasti akan membinasakan musuh kalian. Dan Allah pasti akan memberikan kepada kalian kekhilafahan, kekuasaan di muka bumi. Dan Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Lihat, di saat ya Banu Israel sudah seperti itu Nabi Musa memberikan kabar yang menenteramkan. Memang harusnya begitu, Pak. Seorang alim ulama itu bukan malah bikin apa? Tambah panas, enggak. Nabi Musa berkata, "Jangan khawatir, Allah pasti tolong kalian. Allah pasti binasakan musuh kalian dan Allah sudah menjanjikan kalian akan mendapatkan kekhilafahan." Karena akibat yang terbaik buat orang-orang yang bertakwa. Mendengar itu, Banu Israel pun sabar. Karena sudah ada janji. Sabar, sabar. Dalam keadaan anak-anak mereka dibunuhi. Bayangkan Pak, luar biasa ujian seperti ini. Ternyata apa yang terjadi hasilnya Pak. Setelah Allah menceritakan itu semua. ya Kisah Banu Israel dengan Fir'aun. Allah berfirman di akhirnya. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا telah sempurna kalimat Rabbu terhadap Banu Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Wadammarna makana yasna'u Fir'aun wa qawmuh. Dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa makanu ya'rishun dan apa yang telah mereka bangun. Ternyata Allah berikan pertolongan setelah kesa kesabaran. Makanya kesabar, kepertolongan Allah itu datang di saat ya ujian terah begitu berat sekali. Di saat itulah pertolongan Allah apa? Datang Pak. Masya Allah. Lihat di perang Khandaq. Di perang Khandaq itu kaum muslimin bertahan di kota Madinah. Ya, dikepung oleh 10.000 pasukan sekutu. Di mana waktu itu semua kaum musyrikin bersekutu seluruh Arab untuk menyerang kaum muslimin. Ya, yang kemudian kaum muslimin membuat parit, makanya disebut parit kondak, perang kondak itu, Pak. Bayangkan, Pak, di di dari segara arah ditutup. Makanan nggak ada. Sudah menipis, kelap banyak terjadi kelaparan. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan meng mengkisahkan tentang perang azab atau perang kondak itu apa? Wazul zilu zilzalan syadida. Mereka pun diguncang keimanan mereka dengan guncangan yang dahsyat sekali. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, Mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Ya. Hunalika tuliyal mu'minun. Di saat itulah kaum mukminin diberikan ujian berat sekali maka di saat itu kemudian ketika kesabaran mereka sudah mulai menipis, tiba-tiba Allah pun datangkan pertolongannya. Dikirimkan apa? Angin yang sangat kencang sekali yang mencopot kemah-kemah mereka dan menerbangkan persenjataan mereka. Akhirnya mereka pun pulang dan kaum muslimin kembali ya bebas dan menang. Masya Allah. Akibat apa Pak? Sabar. Kalau kita nggak sabar, nggak bakalan ditolong oleh Allah. Betul. Kalau kita tidak sabar, kebalikannya, jangan harap Allah berikan pertolongan. Makanya sabar, Pak, sabar. Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidum syai'a." Jika kamu bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kamu makar mereka sedikit pun juga. Wa in kana makrum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung. Tapi kalau kita lawan dengan sabar dan takwa, hancur semua itu di hadapan sabar dan takwa. Cuma masalahnya ketika kita tidak sabar dan takwa kita lemah, makar mereka pasti berhasil. Kenapa sih kok makar mereka bisa berhasil? Jawabnya, karena kesabaran kita lemah ketakwaan kita lemah. Makanya makar mereka berhasil. Tapi kalau kesabaran kita kuat, takwa kita kuat, makar mereka tak akan pernah berhasil. Makanya ya akhi, ya Allah wa iyakum. Perhatikanlah ini akhi. Memang sudah sunatullah ya, orang beriman itu harus kudu sabar di dunia ini. Yang namanya hidup di dunia kalau nggak sabar susah, Pak berumah tangga butuh kesabaran, menghadapi anak-anak, mendidik anak-anak. Mencari nafkah butuh kesabaran, mencari ilmu butuh kesabaran, ya enggak? Emang antum mencari ilmu langsung jadi ulama gitu? Enggak mungkin kan, butuh waktu. Ya, butuh waktu, sabar. Ya, untuk istiqomah butuh kesabaran, menjauhi maksiat butuh kesabaran. Maka siapa yang sabar, Allah berikan kepadanya apa? Pertolongan. Siapa yang tidak sabar, Allah tidak akan berikan pertolongan. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, "Wa al faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra." Dan bahwasanya jalan keluar itu ya bersama kesus kesulitan dan bahwasanya bersama kesulitan itu akan ada kemu kemudahan. Ini dalam surat apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Coba perhatikan, itu surat apa? Ya, Al-Insyirah. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? kemudahan. Lalu Allah ulangi lagi. Inna ma'al usr yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada, ada kemudahan. Orang banyak bertanya-tanya kenapa Allah mengulang-ulang ayat ini. Apa manfaatnya Allah mengulang-ulang ini? Bagi orang yang paham bahasa Arab akan paham. Perhatikan Pak. Allah menyebutkan al-usr. Itu dengan alif lam. Dan Allah menyebutkan yusr kemudahan tanpa alif lam. Ketika di ayat yang pertama fa inna ma'al usri yusra. Usri pakai alif lam. Ayat keduanya juga sama pakai alif lam. Kebiasaan orang Arab kalau meng, kalau mengulangi satu kata yang sama dengan alif lam itu berarti kesulitannya sama. Itu-itu juga. Dan kalau disebutkan tanpa alif lam itu biasanya akan berbeda. Berarti ya Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, artinya kesulitannya sama, kemudahannya berbeda. Artinya satu kesulitan akan mendatangkan dua kemudahan yang berbeda. Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata Allah sayang kepada hamba-hambanya, Pak. Dan subhanallah, Pak ya. Kesulitan yang menimpa seorang hamba itu nggak bakalan sampai membinasakan dia, nggak. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit Allah mengatakan bisyai dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah menyebutkan dengan kata syai untuk menunjukkan litaklil sedikit. Artinya, ya, bahwa ujian yang kamu derita berupa kelaparan, hilangnya jiwa itu sedikit dibandingkan kenikmatan yang akan kamu dapatkan setelah itu. Maka dari itulah ya, jangan kamu menganggap ujian kamu itu berat. Sebab kalau kita menganggap ujian kita besar, berat, kita tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana caranya supaya melihat ujian kita tidak berat, Pak? Lihat kepada yang lebih berat ujiannya. Antum dikasih ujian, sakit, sakit apa? Ya, pilek. Tuh teman antum TBC. Syukur dong. Alhamdulillah. Antum kena TBC, aduh, ya. Saya ujian sini berat banget ini. Kenapa? Kena TBC. Gak usah takut. Tuh teman antum kena AIDS. Ya. Lebih berat lagi. Coba deh lihat kepada yang lebih susah, lebih berat, supaya kita tidak menganggap apa remeh nikmat Allah kepada kita. Makanya subhanallah ya, terkadang Pak, ada orang yang dikasih oleh Allah ujian dikit langsung berkata apa? Mampuslah. Ya Allah, ya Rabbi, jangan berkata begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah taala berfirman, eh, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, la yazalul bala bil mu'min. Senantiasa ujian itu akan menerpa kehidupan seorang mukmin. Hatta yamsya 'alal ardi laisa 'alaihi khati'ah. Firatin hatta yalqallah laisa 'alaihi khati'ah. Sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Alhamdulillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Siapa yang setelah diuji itu dia ridho, Allah ridhoi dia. Dan siapa yang ketika diuji itu dia marah, Allah pun marah kepadanya. Ya kalau kita dikasih sakit kemudian marah-marah, Allah marah juga sama kita. Sabarlah, sabar. Iya. Emang dunia itu darul ibtila. Dunia itu memang negeri ujian, Pak. Jangan kita nganggap dunia itu surga. Surga itu nanti di akhirat. Ya. Makanya ya akal Islam, setelah ketika kita ditimpa kesusahan, yakinlah insya Allah kesusahan ini sebetulnya membuka pintu kemu kemudahan. Kenapa? Karena itu sudah janji Allah. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Berarti kalau antum sekarang dikasih kesusahan, tunggu saja. Allah berikan dua kemudahan insya Allah. Biidnillah. Yakin saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan tergesa-gesa. Minta disegerakan. Iya. Ini Ustaz, ada ada orang Pak bilang ke saya, Ustaz, saya bingung. Coba perintah Allah yang mana yang belum saya lakukan? Semua perintah Allah sudah saya lakukan Ustaz. Sholat, zakat, puasa, haji, semuanya. Yang sunnah-sunnah saya sudah lakukan. Terus kenapa? Tapi kenapa sih hidup saya terus seret begini? Wah. Oh, jadi kamu selama ini beribadah supaya nggak diuji ya? Gak mungkin, mustahil. Kita beribadah itu bukan supaya tidak diuji, Pak. Kita itu beribadah supaya kuat menghadapi uji, ujian. Gak mungkin supaya tidak diuji. Ujian. Emang kesenangan bukan ujian? Ujian. Kesulitan ujian, ujian. Semua ujian. Makanya ya ahal Islam, Sabarlah memang subhanallah ya. Berbicara tentang kesabaran itu mudah banget Pak ya, tapi realisasinya yang susah ya. Susah Pak. Jangankan itu Pak, sabar dengerin kajian sini aja juga susah Pak ya. Ya. Buat merhatiin terus lama-lama ngantuk juga gitu kan. <laughs> Sabar Insyaallah, Pak. Iya. Taib hadis yang ke-20. An Ibni Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta Dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya dari perkara yang didapati oleh manusia dari ucapan nabi yang pertama yaitu bila kamu tidak malu silahkan lakukan semau kamu lihat kalau kamu tidak punya rasa malu silahkan kamu lakukan semau kamu apa maksudnya di sini pak iya tapi sebelum kita bahas di sini kita akan sedikit ya mengupas sebelumnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang didapati yang masih didapati oleh manusia dari ucapan nabi pertama. Berarti Pak, ya, ada ucapan-ucapan dan ajaran nabi pertama yang masih terus berlaku sampai detik ini. Dan itu menjadi kesepakatan syariat seluruh nabi dan rasul. Iya, di antaranya ini. Jika kamu tidak punya rasa malu, silahkan kamu lakukan semau kamu. Ini maksudnya apa ya? Ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang hadis ini. Penafsiran yang pertama, artinya kalau kamu tidak punya rasa malu, biasanya sih kamu tidak peduli mau melakukan apapun juga. Iya. Kenapa? Karena rasa malu kamu itu dicabut Beda dengan orang yang punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu itu Pak, untuk berbuat maksiat mikir-mikir. Beda dengan orang yang nggak punya rasa malu. Iya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, artinya ancaman. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan kamu lakukan. Artinya ingat. Kalau ya silahkan kamu lakukan itu, tapi ingat. Adab Allah pedih. Dia dua makna ini sebetulnya tidak bertabrakan, ya. Dan itu tercakup dalam hadis ini. Hadis ini, Pak, menunjukkan pentingnya rasa malu. Iya. Kata Rasulullah, "Al-haya'u khairun kullu." Rasa malu itu semua baik. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Rasa malu itu bagian dari apa? iman. Tuh. Maka dari itu, akhi, ya, penting sekali kita untuk memupuk rasa malu. Di mana rasa malu itu hakikatnya, Pak, sesuatu yang memberikan kekuatan untuk kita meninggalkan kemaksiatan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat ya orang merendahkan diri kita, mencibir kita. Ya. Sehingga pada waktu itu kita merasa malu. Maka orang yang kuat malunya, insya Allah dia akan kuat meninggalkan maksiatnya. Tapi orang yang kurang malunya, biasanya sih gak malu berbuat maksiat. Perempuan yang masih kuat malunya, dia akan berhijab. Tapi kalau wanita sudah dicabut rasa malunya, ya sesuai dengan kadar rasa malunya dia berpakaian. Semakin gak punya malu, semakin telanjang, semakin punya malu, semakin berpakaian rapi. Ya, ikhwatul Islam. Maka dari itulah ya coba kita berusaha untuk memelihara rasa malu dengan apa? Memelihara keimanan. Orang yang beriman dan memelihara keimanannya insya Allah akan tumbuh rasa rasa malu. Tapi ingat kata para ulama, rasa malu itu ya tidak boleh ber, tidak tidak boleh kita laku, lakukan kalau ternyata rasa malu itu mencegah kita dari kebaikan. Contoh, malu ah saya mau ngaji ke sana. Kenapa? Di sana mau pada bercadar semua. sampai kan pakainya masih begini, malu. Ya kalau malu begitu nggak bakalan dapat ilmu. Malu saya, ya mau belajar di sana, kenapa? Saya belum bisa baca Quran. Kata Al-Hasan Al-Basri, dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama, pemalu. Yang kedua, orang sombong. Pemalu, gak bisa menuntut ilmu. Kenapa? Rasa malunya mencegah dia. Makanya Aisyah memuji para wanita ansor. Kata Aisyah apa? Sebaik-baiknya wanita itu wanita ansor Rasa malu mereka tidak mencegah untuk bertanya kepada Rasulullah dalam perkara-perkara yang mereka butuhkan. Ya. Asal tentunya jangan malu-maluin, Pak. Ya. Ikhwata Islam. Nah ini. Demikian pula malu akhirnya tercegah dari kebaikan atau malah menjerumuskan kepada kemungkaran. Ditawa antum bertamu sama bertamu sama teman, kata teman, udah makan belum? Udah, udah, pada <laughs> mau keroncongan gitu. ya, gara-gara itu nggak dapat makanan, ya salah seperti itu. Ikhwatul Islam. Nah, ini ya akhi, ya rasa malu yang harus kita tumbuhkan terus. Ya, karena iman semakin tinggi, rasa malu pun semakin tinggi. Makanya Para sahabat ketika mensifati Rasulullah, apa? Rasulullah, Rasulullah SAW itu pemalu. Bagaikan gadis yang berada dalam tipingitannya. Rasul itu pemalu, Masya Allah. Iya. Nah ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab, insya Allah. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas hadis yang ke-21. Mengenai meminta-minta, boleh nggak ya Ustadz meminta sumbangan pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya dengan menggunakan jaring yang berfungsi untuk menampung duit? Pak, Nabi melarang untuk mengganggu jalan umum. Ya. Sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam suatu hadis, siapa yang berjihad dan mengganggu ya, menghalangi jalan orang berlalu lalang, maka tidak ada jihad bagi dia. Kalau ternyata ya untuk kepentingan minta-minta gara-gara itu orang terhalang, jadi macet dan yang lainnya, nggak boleh. Dalam Islam itu segala sesuatu yang menghalangi kepentingan umum dilarang. Iya, nggak boleh. Maka dari itu minta-minta di jalan itu pasti menghalangi tidak Pak? Setidaknya menghambat kan? Setidaknya menghambat. Maka dari itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Iya. Bagaimana hukumnya meminta makan teman dan teman tersebut memberikan makanan tersebut secara ikhlas? Bolehkah kita minta seperti itu? Kan udah disebutin hadisnya tadi, nggak boleh. Ya, minta dong bagi dong, nggak boleh. Dilarang sama Rasul. Iya. Maka dari itu sekali lagi Pak, seorang muslim jangan punya sifat suka minta minta. Sekecil apapun. Umar bin Khattab beliau seorang Amirul Mukminin. Pernah beliau naik kuda, cambuknya jatuh. Padahal beliau bawa pelayan, Umar tidak berkata, hei pelayan, ambilkan jambulku. Turun Umar, dia ambil sendiri, naik lagi. Saking Umar tidak mau minta-minta sama, sampai begitu, padahal boleh-boleh saja. Ya. Akhul Islam, nah ini subhanallah. Nah, kalau istri minta sama suami boleh? Ya boleh dong, itu sudah haknya istri. Anak minta sama bapak boleh, itu sudah hak. Ya. Kata para ulama yang boleh minta itu yaitu istri minta ke suami, anak minta kemana Ke orang tua, rakyat minta ke pemimpin. Kenapa? Karena itu sudah hak mereka. Ya. Bagaimana mengajukan beasiswa termasuk minta-minta nggak ya? Kalau memang kita tahu di sebuah instansi ada program beasiswa, ya, dan tentunya susah instansi tersebut untuk apa namanya mencari atau bahkan mungkin kita sudah tahu bahwa dia membuka membuka apa kesempatan siapa yang mau sekolah dia akan berikan beasiswa silahkan kenapa karena ya sekolahnya kita itu pasti tiada lain adalah untuk kepentingan umum juga insya Allah manfaatnya untuk kepentingan umum Boleh nggak menerima beasiswa dari perusahaan rokok? Jangan atau Pak. Cari yang lain lah, jangan perusahaan rokok. Itu kan dari hasil yang haram. ya Apa hukumnya meminta pekerjaan kepada sanak saudara? Kalau memang kita sangat butuh banget gimana? Kita nggak punya kerjaan sementara kita harus hidup. Kita harus apa? Ya, memberikan nafkah kepada anak dan istri. Kemudian kita melamar pekerjaan kepada sanak saudara. Ada kerjaan enggak? Ya, terserah deh kerja apa aja. Saya siap kerja. Yang penting saya enggak mau jadi peminta-minta. Bagus. Ya, harus begitu memang. Apakah boleh bersedekah dengan niat untuk mahar bidadari di surga? Pak, Pak. Emang kalau kamu masuk surga nggak bakal dikasih bidadari ya? Bidadari itu nggak perlu mahar dengan diniatkan begitu. Ya. Orang yang masuk surga itu udah otomatis dikasih bidadari, pasti. Tahu nggak? Di surga itu nggak ada jomblo. Bener. Ya. Bahkan kata Rasulullah, setiap lelaki bentuk surga diberikan istri dua. Ya diberikan istri dua. Ya sabar ya ibu-ibu ya. Karena memang wanita itu sudah kodratnya harus di poligamu. Kalau enggak di dunia ya akhirat, di surga. Tapi ibu-ibu pinter. Ya kalau saya mah pengennya di, di di surga aja Ustadz. Ya terserahlah. Bagaimana sebenarnya bentuk cobaan atau ujian dari Allah itu Ustadz? apakah selalu dalam bentuk kesulitan baru itu disebut cobaan? Emang kesenangan bukan ujian, bukan cobaan. Cobaan, Pak. Bukankah Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah? Kami akan uji kalian dengan bisyar, kesusahan, wal khair, kesenangan, fitnah sebagai ujian, cobaan buat kalian. Orang yang diberikan kesenangan, kenikmatan, maaf banyak yang tidak sabar. Loh, kok nggak sabar? Ya jelas nggak sabar lah Ustadz yang namanya kesenangan kan enak. Masalahnya Pak, banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat. Ketika dikasih kenikmatan, diuji dengan apa Pak? Syahwat. Iya tidak? Dia punya fasilitas untuk berbuat maksiat? Ada semua. HP yang paling canggih dia punya. Iya. fasilitas-fasilitas untuk berbuat maksiat dia punya? Ya tidak. Diuji dengan syahwat. Sabar apa enggak tuh? Orang kaya, Pak, diuji. Dengan kekayaannya dia ketipu enggak sama dunia? Dia enggak? Dunia itu menipu. Banyak orang yang menjadi sombong gara-gara dunia. Banyak orang yang menjadi ujub gara-gara dunia. Banyak orang yang lupa diri, bahkan menjadi berat berbuat ketaatan gara-gara dunia. Sabar nggak? Diuji seperti itu supaya tetap tawadu, tetap tidak sombong, tetap tidak ter, ya, tidak apa? Tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Emang itu bukan ujian? Ya? Ujian banget, Pak. Ya. Kalau ada orang bisa beli Innova, Masya Allah. Ketika bawa Innova ngelihat yang bawa Avanza, ah masih mendingan saya. Itu aja udah berarti dia belum tidak tidak sabar. Karena dia ada perasaan lebih. Emang nggak susah. Susah, ujian, cobaan. Setiap kesenangan yang dia rasakan dihisap sama Allah. Setiap sepatu yang dia beli dihisap sama Allah. Setiap pakaian yang dia beli dihisap sama Allah. Emang nggak dihisap? Dihisap. Makanya orang kaya diuji oleh Allah dengan kesenangannya itu mau nggak berinfak. Ya, kadang banyak orang kaya itu pak, kalau buat beli kepentingan pribadi mau ah masya Allah beli mobil sampai tiga, ya Coba mikir aja, gimana daripada beli mobil tiga, itu mobilnya satu juga sebenarnya udah cukup. Dua dibeli, dijual buat bangun masjid. Manfaat banget. Ya. Daripada kita apa namanya bermewah-mewahan beli jam tangan sampai masya Allah harganya itu. Coba diinfakan kan buat tabungan di akhirat. Kalau orang yang ber, ber, orang kaya yang bersyukur pikirannya begitu, Pak. Tapi orang yang kaya yang kurang bersyukur, pikirannya adalah bagaimana memuaskan dirinya sendiri. Iya. Ya. Makanya yang akal Islam kekayaan itu ujian dan cobaan. Sebagaimana kesusahan pun juga ujian dan cobaan. Banyak orang susah sabar, Pak. Kenapa? Karena mau tidak mau harus sabar udah mentok masalahnya. Ya <laughs> gimana lagi harus sabar, keadaannya udah begini. Tapi enak, terkadang orang yang susah itu dipalingkan oleh Allah dari kesombongan, dari keujuban, hisabnya lebih ringan. Ya enggak? ya Saya mah nggak bisa main WhatsApp. Kenapa? HP saya cuma jadul begini, HP pisang. Ya harganya cuma 50 ribu. Alhamdulillah. Kamu punya HP seperti itu, kamu selamat dari media-media yang merusak. Kamu gak sibuk. Sehingga lebih fokus pikiran kamu. Sehingga dipalingkan dari berbagai macam kerusakan. Alhamdulillah. Daripada kamu dikasih banyak duit, bisa beli, wah Masya Allah. Ya, oh, mereknya terkenal apa namanya bisa berbagai macam media ada sibuk akhirnya pakai game buat nonton YouTube buat nonton oh kan ujian itu banyak yang nggak sabar kan sabar nggak nah disinilah ya akal Islam itu semua ujian itu semua cobaan jadi jangan menganggap remeh ya orang kaya jangan menganggap remeh orang miskin Orang miskin pun juga harus tahu itu orang kaya kasihan diuji oleh Allah. Iya. Iya. Dia akan sabar apa enggak, bersyukur apa enggak. Yang susah itu Pak menghadapi orang kaya tapi bersyukur. Wah, susah Pak. Sampai-sampai fakir miskin di zaman Rasul aja bingung ngadepinnya Pak. Iya. Ada orang kaya datang nanti hadisnya nomor 26 kita sebutkan. Ada orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Orang kaya pergi membawa pala banyak banget ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak. Mereka bisa haji, kami enggak. Mereka bisa umroh, kami enggak. Gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada amalan lain. Kalian bisa mengejar mereka. Apa itu Rasulullah? setelah sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lawal mulku wa lawal wa Kalau kalian lakukan itu, kalian kejar itu mereka. Diamalin seorang mungkin Orang kaya tahu, diamalin orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya tahu. Rasulullah hanya tersenyum dan berkata fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa Allah? Yang Allah kehendaki. Makanya lihat orang kaya para sahabat itu Masya Allah Pak. Bersyukurnya minta ampun. Mereka kalau berinfak nggak tanggung-tanggung. Uthman bin Affan menginfakkan 4000 unta. Berapa miliar itu Pak? Iya. Coba di zaman sekarang Jarang Pak orang kaya mau berinfak sampai 1M, 2M, 3M. Walaupun ada. Ya. Makanya ya akhwat Islam, nah disinilah ya. Jadi kita sebetulnya semua ujian, semua ujian. Bagaimana hukum minta tolong kepada sesama hamba dalam hal yang kita tidak punya kemampuan untuk itu seperti minta tolong bantuan tukang batu, tukang bengkel dan semacamnya. Antum ketika meminta bantuan ke tukang batu, antum gaji nggak? Antum bayar nggak? Itu namanya bukan minta bantuan, Mbak. Minta dia kerja sama kita. Minta bantuan tuh gratisan. Iya, Pak. Tolong dong chatin rumah saya, tapi saya nggak punya duit, Pak. Oh enak aja, nggak mau saya chatin. Iya. Kalau ada sih ya silakan aja, alhamdulillah. Tapi masalahnya ya itu sekali lagi jangan punya sifat nyusahin orang lain. Bagaimana tentang hewan yang terzolimi yang diperjualbelikan sedangkan hewannya diperlakukan secara tidak layak? Apakah boleh kita membelinya dari penjual? Bahkan bahwa hukum jual beli hewan alias kucing hukumnya haram. Ini pertanyaan dua apa masih satu pertanyaan ya? Kalau hewan kucing memang haram diperjualbelikan karena hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Nah Rasulullah SAW an bayis sinaur. Ya. Rasulullah SAW melarang untuk memperjualbelikan apa? Kucing nggak boleh. Wah, tapi bagus Ustadz kucing Persia. Tidak boleh, haram. Ya. Itu. Nah, kalau misalnya memperjualbelikan binatang dan hewannya itu dilakukan secara tidak layak, boleh nggak kita beli? Boleh. Adapun masalah memperlakukannya tidak layak yang dosa dia, si penjualnya. Adapun kita mau beli, kita butuh, beli aja selama itu termasuk hewan yang mubah untuk dibeli. Ya. Bagaimana kiat-kiat untuk melembutkan hati? Yang pertama, sering membaca Al-Quran dan berzikir. Siapa saja yang sering membaca Al-Quran dan berzikir, insya Allah hatinya lembut. Kenapa? Karena Al-Quran itu kata Allah, obat untuk hati, syifa. Yang kedua, yaitu banyak ingat kematian. Rasulullah sabda aksiru zikro hadimil ladzat al maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kesenangan. Apa itu? Kematian. Yang ketiga, memperhatikan anak yatim. Disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hati dia. Kata Rasulullah, maukah aku beritahu? Iya, yang kata Rasulullah SAW, imsah ro'sal yatin. Usaplah kepala anak yatim. Yalin kolbuka. Niscaya hatimu akan lembut. Mengusap kepala anak yatim saja, Pak, sudah bisa melembutkan hati. Gimana kalau berbuat baik kepada anak yatim? Lebih melembutkan hati lagi. Ya. Makanya subhanallah, kita lihat ada anak yatim, kita baikin dia, kita kasih dia, kita perhatikan hidupnya. Insya Allah dengan seperti itu hati antum lembut, insya Allah. Bismillah. Iya. Bagaimana hukum meminta-minta dana pembangunan masjid di jalan raya? Udah. Bolehkah kita bernadar seperti ini? Demi Allah, saya selama sebulan akan baca 20 halaman per hari kitab A. Dan jika gagal, saya puasa tiga hari. Jika saya gagal, apa kafaratnya jadi dua ya Ustadz? Memberi makan 10 fakir orang miskin dan puasa. Pertama, nazar itu ada dua macam. Ada nazar yang makruh dan ada nazar yang masyruh yang boleh dan disyariatkan. Adapun nadar yang makruh yaitu seseorang bernadar karena Allah memberi memberi dia sesuatu. Contoh, kalau saya sembuh, saya bernadar mau puasa. Kalau saya lulus ujian, saya mau berpuasa sekian hari. Kata para ulama, eh kata Rasulullah, nazar seperti ini biasanya nazarnya orang pelit. Kata Rasulullah, innama yustakhraju minal bakhil. Maka yang seperti ini jumhur ulama memakruhkan dan sebagian ulama mengharamkan. Ya. Yang kedua, nazar yang boleh. Seperti apa? Yaitu kita bernazar bukan karena Allah memberi kita. Tapi kita bernazar memang semata-mata mau beribadah. Nah jenis nadar yang disebutkan tadi ini insya Allah nadar ibadah. Demi Allah saya setiap bulan akan membaca 20 halaman setiap hari. Ya, selama sebulan. Berarti nadar nih. Kalau ternyata satu hari ya luput maka dia wajib bayar kafarah. Kafaratnya apa? Salah satu dari tiga atau dua. Memberi fakir miskin makan sebanyak sepuluh orang. Atau memberi pakaian fakir miskin sebanyak sepuluh orang. Kalau tidak dapat puasa tiga hari. Tidak boleh dua-duanya tidak boleh. Iya. Hanya salah satunya saja dari itu. Nah ini. iya. Makanya kalau nadar itu jangan menyusahkan diri, Mas. Ya, kasih syarat. Kita katakan saya bernadar mau setiap hari baca ya 20 halaman kecuali kalau saya ada udur. Kan ada syaratnya. Sehingga ketika ada udur nggak bisa baca, bebas kita. Ya. Saya sudah lama berniat untuk umrah bersama istri dan anak-anak. Sekarang sudah ada uang untuk umrah bersama istri dan anak-anak. Namun saya masih ada hutang di bank syariah. Apakah saya boleh umroh atau bayar hutang dahulu ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya Pak Ustaz. Ini antum punya dua hutang berarti. Oh bukan, ini niat sebatas niat ya maaf. Ini sebatas niat bukan nadar. Kalau nadar berarti hutang sebatas niat saja. Saya berniat kalau punya uang, saya mau umroh sama istri sama anak. Sekarang saya punya uang tapi punya utang. Mana yang lebih wajib, umroh atau bayar utang? Jawabnya bayar utang dulu dong. Itu kalau memang pihak bank minta diselesaikan secepat mungkin. Tapi kalau memang utangnya antum bayarnya memang berangsur, dan di situ tidak ada riba. Ya. Dan antum bisa umroh bersama anak dan istri dan antum bisa bayar hutang tiap bulan. Maka lakukanlah dua-duanya. Ya, beda kalau memang ya si bank itu minta segera dibayar. Kalau enggak disita. Maka segerakan hutang dulu dong. Iya, karena hutang lebih wajib untuk dibayar. Bolehkah jika Anda memperlihatkan suatu katalog produk yang bukan milik Anda kepada calon pembeli? Kemudian Anda beli produk yang telah dipilih dari calon pembeli dengan uang Anda sendiri. Lalu Anda jual dengan harga yang telah ditetapkan antara Anda dengan pembeli. Itu namanya menjual barang yang bukan milik antum. Dan menjual barang yang bukan milik kita haram hukumnya. Caranya gimana dong? Beli dulu, baru tawarin. Ya. Jadi miliki dulu tuh barang, baru kemudian apa? Tawarkan ke orang. Adapun itu masih punya orang lain, kemudian kita tawarkan. Setelah itu dia milih yang ini, ya udah saya beli dulu, baru saya jual. Salah. Itu berarti namanya menjual barang yang belum menjadi milik kita. Haram. Iya. Saya seorang pemuda yang sedang menjalin hubungan dengan jarak jauh dengan seorang wanita di luar negeri. Waduh. Apakah saya boleh saya ta'aruf lewat media, Ustadz? Uh, mendingan nador langsung aja, Pak. Lewat media itu banyak yang ketipu. Benar dikirim foto tapi setelah di, dicantik-cantikin gitu di fotonya kelihatan buh masya Allah bening iya itu ada di Jogja ikhwan kita begitu pak iya dia sering melihat perempuan cantik lewat gitu kan dia lihat wah sini nih besoknya datang ke rumahnya ketemu kakaknya saya mau menikahi silahkan nabar dulu gak usah udah yakin gak usah saya sudah sering lihat kok nikah lah pak di malam pertama ternyata salah orang <laughs> bukan ini <laughs> Allah pak ini terjadi demi ya Allah Salah siapa? Gak nazar Orang suruh nazar nggak mau nazar ya. Salah orang rupanya. Ya, Allah ustaz Nah ini juga demikian ya kalau bisa ya udah ya bagusnya nabor langsung barangkali ada kekurangan dan yang lainnya ya sebab seringkali begitu Pak. Kalau lewat media itu, Masya Allah, banyak ketipu. Kesabaran memang berat Ustadz. Dan yang paling berat bagi anak menghadapi istri Ustadz. Kalau anak marah, istri anak lebih marah lagi. bagaimana sikap Anda menghadapi istri demikian Ustadz? Sebetulnya yang Ina inginkan tuh permohonan maaf itulah Ustadz. Ya Pak. Kalau begitu Bapak harus ekstra lebih sabar menghadapi <laughs> istri. Iya. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu dirasakan oleh para sahabat. Iya. Yeah pernah Umar mengadu ke Rasulullah. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setelah hijrah kok sikap istri-istrinya itu jadi pada berubah? Rupanya kebiasaan wanita Ansor itu suka ngelawan sama suami. Akhirnya wanita-wanita muhajirat ikut-ikutan. Suatu ketika Umar memarahin istrinya. Istrinya menimpalin. Terkejut Umar. Masya Allah. Laporlah dia ke Rasulullah. Kata Rasulullah, tanya aja ke istri. Diceritakan oleh istrinya Rasul. Ternyata istri-istri Rasul juga <laughs> begitu ke Rasulullah. Aduh. Jadi gimana? Ya uswah hasanah Rasulullah. Rasulullah tetap sabar, tersenyum menghadapi marahnya suami istri. Makanya kalau kamu tahu istri kamu terlalu dimarahin tambah marah, jangan marah kalau gitu. Senyum aja. Ya. Karena menyelesaikan perkara itu Pak nggak harus dengan kemarahan. Iya. Nggak harus dengan kemarahan. Bahkan seringkali kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau antum mendapatkan kesalahan sama istri, Antum mengharapkan dia minta maaf sama antum, kok dia nggak mau minta maaf? Ya sudahlah. Saya berbuat baik kepada dia toh karena Allah bukan karena dia. Saya sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Fa'in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ia tidak suka kepada akhlak, ya kalau dia tidak suka kepada salah satu akhlak istrinya, dia masih suka kepada akhlak yang lain. Ini sudah masuk maghrib belum sih? Belum ya? Maghrib jam berapa? Oh, masih lama Alhamdulillah. 18-15 ya? Jahit. <clears throat> iya. Makanya Abu Dada berkata apa Pak? Suami yang baik itu bukanlah suami yang tidak pernah menyakiti hati istri. Tapi suami yang baik itu adalah suami yang bersabar menghadapi gangguan istri. Masya Allah. Sampai begitu Abu Dada bilangnya. Susah banget ya Pak. Susah. Abu Dada pernah bilang kepada Ummu Dada istrinya. Hai istriku. Kalau aku marah tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku pasti ridhokan kamu. Masya Allah. Iya. Luar biasa Pak. Tapi Ustadz gimana ya Ustadz ya? Supaya saya bisa punya istri seperti istrinya Abu Darda gitu. Gampang. Caranya kamu harus seperti Abu Darda. Baru bisa. <laughs> Iya. yeah. Apakah doa kita pasti dijabah oleh Allah? Tetapi dengan tiga cara, pertama dikabulkan di dunia, kedua diganti, ketiga akan diberi pahala di akhirat. Jika benar, apakah dalilnya Ustaz? Ada hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah mengatakan seseorang pasti dikabulkan dengan cara satu diberi apa yang dia minta, yang kedua atau disimpan di dalam surga. Dan yang ketiga atau diselamatkan dari marah bahaya. Antum buka toko di pasar. Lalu berdoa, ya Allah, saya buka baru buka toko, tolong lariskan. Besoknya tahu-tahu pasarnya kebakaran. Semua toko ludes kecuali toko dia selamat. Tiga bulan nggak Pak? Tiga bulan, Alhamdulillah. Iya. Yeah barang ratusan juta selamat. Ya. Itu makanya. Jadi yakini saja doa setiap muslim itu pasti dikabulkan. Cuman cara mengabulkannya Allah itu sesuai dengan yang Allah tahu dengan ilmunya. Kalau antum punya anak, lalu anak antum minta, ma, minta duit, buat apa? Beli es krim. Antum tahu es krim bahaya buat dia. Kira-kira dikabulin nggak? Kenapa nggak dikabulin? Karena mintanya nggak bagus. Ngerengek-rengek, tetap nggak didengerin. Nangis, guak-guakan, cuekin. Karena antum tahu bahwa itu mintanya nggak bagus. Allah tahu. Kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Allah tahu kalau dikabulkan kita bakalan apa? Lupa daratan. Akhirnya Allah tidak kabulkan di dunia. Allah simpan saja di surga. Karena Allah tahu kalau dikabulkan tidak baik buat kita. Makanya akhi jangan suudon kepada Allah. Ya. Ada yang mengatakan katanya salafi itu murjiah modern Ustadz. Karena dianggap selalu pemahaman terhadap ulil amri. Ya. Salafi dianggap pejilat dan yang lainnya. Masya Allah. Yang ngomong ini nggak paham murjiah, Pak. Murjiah itu kelompok yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Dan bahwa amal tidak mempengaruhi iman. Sementara alhamdulillah teman-teman salafiyin semuanya punya keyakinan iman bertambah, iman berkurang dan amal berpengaruh kepada iman. Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, siapa yang mengatakan bahwa iman bertambah dan berkurang, ia telah keluar dari murjiah dari awal sampai akhir. <clears throat> Iya. Adapun kemudian kita belum berani mengkafirkan pemimpin, ini masalah lain. Hatta para ulama besar zaman dahulu pun juga belum berani mengkafirkan orang-orang yang bisa eh, jatuh kepada kekafiran. Imam Suyuti belum berani mengkafirkan Ibnu Sina. Padahal Imam Ghazali mengkafirkan. Iya. Demikian pula ya akhal Islam azan ya Allah wa Di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang jatuh kepada kekufuran. Dan kufurnya bukan kufur kecil, kufur besar. Tapi Rasulullah belum mengkafirkan. Karena masih ada peng, penghalang seperti hadis yang ditulis oleh Ibnu Rajab dalam musonafnya bahwasanya Rasulullah SAW mengirim seseorang untuk mengambil apa zakat dari suatu kaum. Kemudian terjadi pra, perkelahian antara utusan Rasul dengan kaum itu. Rupanya dia pukul kaum itu, copot giginya. Maka kaum ini datang ke Rasulullah minta kisos. Maka Rasulullah menawarkan ganti dengan uang. Bagaimana kalau aku ganti dengan uang, dengan harta? Gak, gak ridho. Tapi bagaimana kalau aku tambahkan? Kata mereka, gak ridho. Bagaimana kalau aku tambahkan lagi sekian demi kata mereka, baik kami ridho. Bagaimana kalau aku beritahukan keriduan kalian nanti sore? Silahkan. Maka Rasulullah pun memberitahu bahwa si fulan sudah ridho. Rasulullah SAW bersabda, benarkah kalian ridho? Apa kata mereka? Enggak, enggak ridho. Kata siapa kamu ridho? Kata Ibnu Hazm, ini kufur besar. Kufur takzib namanya. Kufur mendustakan Rasul. Tapi Rasulullah mengkafirkan? Belum. Karena mereka orang bodoh. Belum paham. Karena ada penghalang. Apakah karena seseorang yang jatuh kepada kekafiran langsung bisa dikafirkan? Belum tentu, Pak. Dan itu bukan manhaj murji'ah. Itu manhaj alusunnah wal jamaah. Justru orang yang mudah mengkafirkan itu khawarij. Nah ketika kita belum berani untuk mengkafirkan, tak dulu. Ya. Nah, dia yang mengatakan katanya salafi murjiah modern gara-gara kita nggak setuju dengan dia dalam masalah penamaan ulim amri. Jadi menurut dia ulil amri itu kalau berhukum kepada hukum Allah, Islam. Sementara kita berdalil dengan hadis lain. Rasulullah sabda saya kunu ba'di a'immah akan ada setelahku pemimpin-pemimpin. Yahtaduna bi hadi wa yastanuna bi sunnati yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Loh, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah petunjuk siapa, Pak? Hah? Petunjuk buatan orang kan? Pasti itu. Juga Rasulullah bersabda, tali Islam akan terputus seutas demi seutas. Setiap kali tali Islam putus, orang-orang akan berpegang kepada tali Islam yang ada. Yang pertama kali putus kata Rasulullah hukum. Dan yang terakhir putus itu sholat. Lihat Rasulullah mengatakan yang pertama kali putus apa? Hukum. Berarti, hah? Bukankah itu menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang tidak berhukum hukum Allah, belum tentu dia kafir? Iya tidak. Makanya para ulama memberikan perincian. Cuh, gara-gara itu dituduh murjiah, kan ajib. Ya, jadi istilah murjiah kalian ini kan aneh. Hanya karena kita tidak sepakat dengan kalian, kalian menganggap kita murjiah. Kita pun bisa loh mengatakan Anda khawarij. Ya, maka dari itulah ya akhul Islam, ini subhanallah ya fenomena karena ketidakfahaman <clears throat> ya tentang hakikat apa itu murjiah, itu khawarij dan yang lainnya. Fahami baik-baik tentang masalah-masalah yang sifatnya dasar dan akidah supaya kita faham mana murjiah, mana khawarij dan yang lainnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika asyhadu an ila ilaha illa ant astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kHz. atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Roja Bandung. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM. Atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com Jazakumullahu khairan. Roja Bandung. Program Musinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah Garis Miring Media. Setelah melakukan transfer, anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821 2222 1476 dengan format donasi RRB spasi tanggal transfer. Program Canceling Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda, dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan canceling roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format canceling RRB spasi alamat lengkap dikirim ke nomor 0821 1476 dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB spasi alamat dikirim ke nomor 0821 2222 1476.